Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita melanjutkan kajian fikih. Masih kitab Al-Hudud bab had az-zina. Sekarang amalu qaumilutin. Tentang homo tentang sodomi atau lutiyah. Perbuatan kaum Nabi Lut Inna jarimatal liwati min akbaril jaraim. Wahia minal fawahishi al-mufsidati lil khuluqi walid dini walil fitrati walid dunia bal walil hayati nafsiha. Eh, kejahatan liwat ini atau homo ini termasuk kejahatan yang paling besar di mana ia termasuk perbuatan keji yang merusak eh, ahlak, merusak din, merusak fitrah, juga merusak dunia, bahkan kehidupan itu sendiri. Waqad aqaballahu 'alaiha bi aqsal uqubat dan Allah telah memberikan uh, hukuman kepada uh, apa tindakan ini dengan hukuman yang paling keras fakhasafal arda بقوم lutin wa amtara alaihim hijaratan min sijil jazaa fi'latihim al-qazirah. Di mana Allah Subhanahu wa taala apa me, apa namanya? bumi kan di apa? di diangkat kan. Diangkat terus apa? dibalikan, terus diturunin hujan batu. Hujan batu sebagai balasan e, tindakan mereka yang buruk ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kisah itu sebagai ayat Al-Qur'an yang dipanj yang dibaca sepanjang masa. Walutan iz qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum latatuna rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Wa kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin wa amtarna 'alaihim matara fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Jadi uh, Nabi Lut apa menangani kaumnya yang punya penyakit ini. Dan ketika mereka dilarang apa malah apa marah mengusir seperti sebenarnya sok suci itu kan innahum unasun dia harun seperti di Perancis sekarang kan orang tidak boleh pakai apa cadar itu kan dan di sini hukumannya apa Allah mengangkat uh, bumi kan dibenamkan diangkat terus di uh, di apa di dibalikan terus dikasih hujan batu. Ini kan e, fi'lullah. Dalil itu bukan qaulullah saja, tapi fi'lullah juga. Makanya hukuman bagi apa? Yang sodomi apa? Dilempar di tempat yang tinggi kan? Dari gedung yang tinggi terus habis itu apa? Dilemparin batu. Itu karena apa? Mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala perlakukan terhadap kaum Nabi Lut. Allah angkat ke atas, dijatuhin, terus apa? dikasih hujan batu. Itu dalilnya. Jadi dalil itu ada qaulullah, ada fi'lullah. Di antara contoh fi'lullah itu kan Allah menyebutkan tentang Masjid Dirar apa? Fanhara bihi fi nari jahannam gitu kan. Masjid eh, apa tentang Masjid Dirar ini apa? Dia roboh jatuh ke neraka jahannam Dirobohkan dan dibakar. Makanya kan Rasul apa menghancurkan Masjid diror dihancurkan terus di, dibakar itu fi'lullah. Nah, di sini juga tentang e, kalau orang mencari dalil mana dalilnya bahwa e, orang yang sodom itu dilemparin dari tempat yang tinggi terus dikas di dilem apa dirajam itu dalilnya adalah tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan terhadap kaum Nabi Lut. Dan Rasulullah SAW telah memerintahkan untuk membunuh pelakunya dan melaknatnya. Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah meriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah SAW mengatakan man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtul fa'ila wal maf'ula bihi. Siapa orang yang kalian dapatkan dia melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah al-fa'il dan maf'ul yang yang jadi lakinya dan jadi perempuannya. Jadi si uh, apa maksudnya ini kalau apa sama-sama ya redok kan dibunuh itu kan makanya tadi kan di Al-Quran itu kan di, dibunuh juga kan maka sampai mati dalam riwayat An-Nasai la'anallahu man amila amala qaumi lutin la'anallahu man amila amala qawmi lutin la'anallahu man amila amala qawmi lutin Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Rasulullah mengatakan hal itu tiga kali. Imam Ash-Shawqani mengatakan tentang hikmah kenapa e, apa hukumannya sangat keras sekali. Dia mengatakan wama ahakku مرتكب هذه الجريمة ومقارف هذه الرذيلة الذميمة بأن يعاقب عقوبة يسير بها إبرة للمعتبرين ويعذب ويعذب تعذيبا يكسر شهوة الفسقة المتمردين فحقيق بمن أتى بفاحشة قوم ما سبقهم بها من أحد من العالمين an yus ayyasla minal uqubati bima yakunu fi syiddati wasyana'ati musyabihan li uqubatihim wa qad khasaballahu ta'ala bihim wasta'sala bizalikal azab uh, bakrahum wa sayyibahum Jadi maksudnya bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan semacam ini lebih sangat pantas sekali untuk mendapatkan uh, apa hukuman yang sangat berat. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan sanksi kepada mereka seluruhnya kan, ya. Baik yang apa? Ya pokoknya tidak dipilih. Yang jelas yang tidak mau keluar, yang tidak mau apa? mengikuti kaum, eh, tidak mengikuti Nabi Nuh kan dikasih waktu sampai waktu subuh kan. Nabi Lot kan tidak mau semua di situ apa? Termasuk ya perempuan-perempuan juga kan kena kan Di situ. Jadi Allah ketika mengazab suatu kaum itu bukan hanya kepada pelakunya, tapi kepada orang yang tidak mengingkarinya juga. Kan gitu. Di sini kan termasuk kan perempuan-perempuan kan tidak melakukan apa? Tapi mereka tidak mengingkari bahkan mungkin mendukungnya gitu kan. Makanya Allah Subhanahu wa taala e, memberikan sanksi kepada mereka semua dan itu sebagai pelajaran bagi orang-orang yang mengambil pelajaran supaya apa? supaya mereka takut. Jadi e, hukuman bagi orang yang e, sodomi atau orang yang homo atau yang liwat adalah dilemparkan dari tempat yang tinggi terus di dirajam. Kemudian selanjutnya adalah al-istimna. Al-istimna. Uh, istimna itu apa? Onani. Onani istimna itu atau onani itu maksudnya laki-laki e, tindakan semacam itu adalah tindakan yang tidak sempatas sepantasnya dilakukan dan bertentangan dengan apa dengan adab dan akhlak yang yang baik. Tetapi kan, para ulama berselisih pendapat tentang hukumnya, apakah haram atau mubah atau makruh. Karena diantara mereka ada yang mengatakan haram secara ada yang mengatakan haram pada kondisi-kondisi tertentu saja. Dan wajib pada kondisi yang lain. Di antara mereka ada mengatakan bahwa itu makruh. Di antara yang mengatakan haram, mereka adalah ulama-ulama Malikiyah, Asyafi'iyah, Zaidiyah. Dan dalil mereka yang mengatakan haram adalah eh, firman Allah Subhanahu wa taala walladzina hum li furujihim illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha azalika fa faulaika humul adun dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka kecuali terhadap istri-istri mereka dan hamba saya yang mereka miliki maka semuanya mereka tidak dicela dan barang siapa mencari selain itu di luar itu di belakang itu maka mereka itulah orang-orang yang aniaya di sini Allah Subhanahu wa taala e, apa hanya memberikan membolehkan apa penyaluran syahwat kepada istri dan kepada hamba saya, pasari. Selain itu ada termasuk tindakan e, tercela, termasuk tindakan e, melampaui batas dan aniaya. Berarti e, haram. Haram. Itu e, dari ulama yang mengatakan bahwa istimna itu adalah haram. Adapun ulama yang mengatakan bahwa istimna itu haram pada kondisi tertentu dan wajib pada kondisi tertentu, mereka adalah ulama-ulama mazhab Hanafi. Mereka mengatakan, Innahu yajibul istimna idha khifa al wuquu fi sina bidunihi. E, bahwa wajib istimna onani bila khawatir jatuh ke dalam zina bila tanpa onani. Sebagai apa? Pemberlakuan kaidah apa? Irtikab akhaf ad-dararain. Melakukan um, apa? doror yang paling paling ringan. Istimna doror. Zina lebih doror. Di sini kalau orang uh, tidak ada cara kecuali salah satu dari dua ini berarti menurut mereka diambil yang paling ringan. Dan mereka mengatakan e, haram kalau dalam rangka untuk menya, apa sekedar untuk e, melampiaskan syahwat. Itu e, mazhab Hanafi. Adapun Hanabila ulama-ulama mazhab Hambali mereka mengatakan innahu haram istimna itu haram illa idza stamna khaufan ala nafsihi az zina aw khaufan ala sihhatihi. Istimna itu e, adalah haram kecuali bila istimna karena khawatir jatuh dalam zina atau khawatir terhadap kesehatannya dan dia tidak punya istri dan tidak punya budak juga tidak mampu untuk menikah. Buat mereka ini boleh. Eh, kemudian Ibnu Hazm mengatakan istimna itu makruh. Karena apa? Makruh tapi tidak dosa. Karena orang menyentuh uh, apa kemaluannya dengan tangan kiri kan mubah. Menurut Ibnu Hazm. Mubah berdasarkan ijma ulama. Apabila uh, itu mubah, maka di sini tidak ada apa tambahan perbuatan kecuali kesengajaan untuk mengeluarkan mani saja. Dan itu kata Ibnu Hazm pada dasarnya adalah tidak tidak haram. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan hal-hal yang haram. Allah mengatakan waqad fassala lakum ma harrama alaikum. Eh, Allah telah menjelaskan apa yang diharamkan kepada kalian. Sedangkan tidak ada di dalam di antara yang diharamkan Allah apa istimna. Kan di sini Allah telah merinci yang diharamkan. Ternyata di antara yang diharamkan tidak ada apa? Nas khusus dan istimna. Berarti kembali kepada hukum mubah. Itu kata Ibn Hazm. E, namun dimakruhkan dikarenakan e, istimna itu bukan termasuk akhlak yang terpuji. Itu kata Ibn Hazm. Dan di sini musonib e, mengambil kesimpulan bahwa istimna itu haram yang pendapat yang roje dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjaga kemaluan kecuali kepada istri dan hamba sahaya uh, yang dimiliki itu uh, apa uh, syari.